وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد Hadirin Jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung Radio Al-Bayan Cianjur Radio dan TV RBK di Kebumen Radio Satu Lombok Radio Suara Kolbu Jayapura Radio Amuba Pangkal Pinang Radio Hidayah Pekanbaru Dan beberapa channel TV yang ikut Merilai siaran kita sore hari ini Dimanapun Anda berada Para netizen melalui streaming manapun Yang ikut merilai kajian kita kali ini Dimanapun Anda berada Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk Melanjutkan bahasan tentang amalan hati kita sedang membahas tentang al-yakin. Poin terakhir yang kita bahas adalah kiat meraih keyakinan. Sekarang kita masuki penjelasan lanjutan yaitu Thamaratul yakin, buah dari keyakinan. Ketika keyakinan sudah tertancap kuat di dalam hati Dia akan melahirkan buah yang amat sangat manis Bagi si pemilik keyakinan yang kuat tersebut Apa saja buah dari keyakinan Pertama Terang benderangnya hati orang tersebut ada cahaya dalam jiwanya, ada sinar di dalam hatinya yang menyebabkan dia itu tenang, tentram, jauh dengan keraguan-raguan, ketidakyakinan. Keraguan-raguan melahirkan ketidaktenangan di dalam hati, kepanikan, dan mengobarkan panasnya api dari ketidaktenangan. Semua itu tidak bisa dipadamkan kecuali oleh dinginnya keyakinan. Oleh karena itu, para ulama berkata, "Thalaja sodrahu wa hasolalahu bardul yakin. Dadanya terasa sejuk dan teraihlah kenyamanan dengan sejuknya keyakinan. Masih kata Imam Ibn Qayyim ketika beliau melihat bagaimana penderitaan gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, secara fisik secara lahiriah ya, beliau menderita disiksa, dipukuli, dipenjara, dikurung oleh penguasa Tartar waktu itu lahiriahnya, fisiknya menderita. Tapi apa yang dialami oleh batinnya tercermin, terbersit dari ekspresi wajahnya. Tenang, tentram, bersinar, tak ada keluh kesah. Berkata Syekhul Islam, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia itu ada surga Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia dia akan dia tidak akan bisa memasuki surga di akhirat. Apakah surga dunia ini? Ketenangan, ketentraman jiwa, ketenangan batin yang didapat ketika ibadah kepada Allah ketika mengaplikasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah ketentraman dan kenikmatan rohaniah yang dialami oleh ahli tauhid dan itulah surga dunia. Siapa yang tidak pernah merasakan surga dunia, dia tidak akan bisa merasakan surga akhirat. Suatu saat kata Imam Ibnu Qayyim qala li marrah. Suatu saat Syekhul Islam berkata kepadaku Ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri aina ruhtu fahiya ma'i la yufariquni inna hasabi khulwah wa qatli syahadah wa ikhraji fi min baladi siyahah apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap diriku. Sesungguhnya surgaku, taman indahku berada dalam dadaku. Kemana saja aku pergi, maka dia akan selalu menyertaiku. Surgaku, keindahan tamanku tak pernah lepas dari diriku. Ditahannya aku adalah khulwah di penjaranya aku adalah khulwa. Khulwa itu berdua-dua dengan Allah. Ketika di penjara, dia terbebas dari kewajiban yang selama ini terbebankan ke pundaknya. Kewajiban dakwah, kewajiban kesana kemari, amar ma'ruf, mahin murkar karena terkurung di penjara. Apa yang dilakukan? Berdua-dua dengan Allah. Berkhul berkhulwat dengan Allah ibadah, sholat, berdoa, berzikir yang itu semua susah kesempatan itu didapat ketika di luar penjara. Jadi kata beliau inna hasabi khulwah wa qatli syahadah terbunuhnya aku adalah syahid wa ikhraji min, min baladi siyahah dan diusirnya aku dari negeriku adalah siyahah Syaha itu piknik. Syaha itu berkelana, ya. Jadi walaupun fisiknya lahiriahnya kelihatan menderita tapi jiwanya itu amat berbahagia. Suatu saat beliau berkata, "Lau badaltu lahum mil ahadil qal'ah dhahaban ma adala indi syukra hadhihi ni'mah." Seandainya aku menyumbangkan emas sepenuh benteng penjara ini. Aku sumbangkan ke mereka yang menahanku. Maka itu tidak sebanding dengan rasa syukurku terhadap nikmat yang aku alami ini. Jadi ketika di penjara, beliau merasakan nikmat, kelezatan rohani. Karena keyakinan yang kuat yang tertanam di dalam hatinya. Berdasarkan hal itulah maka suatu saat di dalam sujudnya dalam keadaan beliau terpenjara beliau berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku, tolong aku untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Ya. Suatu saat masih kata Imam Ibnu Qayyim berkata Syekhul Islam, al-mahbus man hubisa qalbuhu an rabbih ta'ala wal ma'sur man asarahu hawa. Orang yang terpenjara bukanlah orang yang ditahan di dalam penjara. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang hati hatinya terhalang dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang maksur, maksur itu yang tertawan, yang ditawan, tawanan. Tawanan hanyalah orang-orang yang hatinya tertawan oleh hawa nafsunya. Hatinya hanya mengikuti hawa nafsunya, mentaati apa yang dibisikkan oleh setan ke dalam dirinya itulah tawanan yang sebenarnya ya ketika beliau memasuki penjara penjaranya itu penjara militer disebutnya bukan lagi sijen tapi qal'ah karena itu benteng benteng pertahanan pasukan ya masuk ke dalam penjara dan beliau menghadap ke benteng tersebut, ke dinding. Lalu beliau membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-13 Wa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Ayat ini tentang orang-orang munafik di akhirat. Dalam Al-Hadid ayat ke-13 itu itu kan orang-orang munafik cahayanya hanya sebesar jempol terus padam gitu ya. Nanti di akhirat itu ada cahaya yang menerangi jalan langkah-langkah orang-orang mukmin. Orang mukmin cahayanya besar menerangi jalan yang ada di depannya, terang benderang bagaikan siang kadar cahaya mereka sesuai dengan kadar iman dan amal soleh. Orang munafik itu padam. Lalu mereka ingin nebeng kepada cahaya orang-orang mukmin. Allah berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum." Qilarji'u arji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi pada hari itu berkatalah orang-orang munafik laki-laki dan perempuan kepada orang-orang yang beriman tunggu kami kami ingin nebeng kepada cahaya kalian apa jawaban orang-orang mukmin qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kembali kalian ke belakang. Cari cahayamu sendiri. Dihalaulah orang-orang munafik yang akan mengejar orang-orang mukmin karena ingin ikut nebeng kepada cahaya orang-orang mukmin. Apa yang terjadi? faduriba bainahum bisur lahu babun maka dipasanglah di antara mereka antara orang mukmin dengan orang munafik benteng yang ada pintunya batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi aladab. adapun bagian dalam yang mengarah ke orang mukmin itu rahmat adapun yang mengarah ke arah orang munafik itu azab. Jadi di sana orang munafik, di sini orang mukmin ada benteng. Dinding benteng ke arah orang mukmin itu rahmat. Dinding benteng yang mengarah ke orang munafik itu azab. Ini ayat yang dibacakan oleh Syekhul Islam ketika dimasukkan ke dalam penjara. Beliau menatap benteng dinding dari penjara tersebut Lalu berkata, "Fadhuriba bainahum bisurin." Maka dibuatkanlah benteng antara mereka. Lahu babun. Benteng ini ada pintunya. Batinuhu fi rahmah, bagian dalamnya rahmah, bagian luarnya azab untuk orang-orang luar. Ah, ini menunjukkan ketika di dalam penjara beliau memanfaatkan saat-saat kesendiriannya untuk menikmati berkhulwat dengan Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim, "Ma ra'aitu ahadan atyabu 'aishan minhu qat ma ma kana fihi min dayqil 'aish." Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang kehidupannya lebih baik daripada beliau, daripada Syekhul Islam. Padahal selama hidupnya kehidupan dunianya beliau selalu kesusahan selalu kesulitan selalu menderita secara lahiriah secara fisik berbeda dengan orang-orang yang hidup bergelimang dengan kemewahan mereka tidak pernah merasakan ditahan ancaman teror atau yang sejenisnya tapi mereka yang hidup bergelimang kemewahan, hidupnya bebas, bergelimang kesenangan, tanpa ada ancaman, tanpa ada penderitaan, hati-hati mereka sumpak dan sempit, lebih sumpak daripada sempitnya penjara. Oleh karena itu, kata kata Imam Ibn Qayyim, beliau itu adalah atyaba aishan wa atyaban nasi aishan wa asrahihim sadra wa aqwa wa aqwahum qalba wa asarrahum nafsa beliau adalah manusia yang paling baik kehidupannya paling lapang dadanya paling kuat hatinya atau paling tenang hatinya dan paling bahagia jiwanya Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika berbicara tentang efek dari yakin dan ridha kepada Allah azza Jalla. Kata beliau, "Innar rauha wal faraj fil yaqin war ridha, wa innal ghamma wal hazan fil syaq was sakhat." Sesungguhnya kebahagiaan dan kesenangan hanya ada dalam ridho dan yakin. Yakin dan ridho kepada Allah. Siapa yang yakin kepada Allah, siapa yang ridho dengan aturan Allah, dijamin dia akan senang dan bahagia. Dan wa innal ghamma wal hazan. Adapun keresahan dan kesedihan hanya ada dalam keraguan-raguan dan ketidakyakinan. Orang yang yakin akan melahirkan basyirah di dalam jiwanya. Basyirah inilah yang menyebabkan dia bisa membedakan antara yang hak dan batil, yang campur baur hak batil atau disamarkannya hak dan batil merupakan perangkap setan bagi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Saking bodohnya terbalik mana hak mana batil. Agak mending tidak tahu hak, tidak tahu batil. Yang parah adalah yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Mana adat, mana syariat, itu tidak tahu. Yang adat dianggap syariat yang harus diperjuangkan sampai mati, syariat malah diperangi walaupun harus mengorbankan diri. Itu tertipunya orang-orang bodoh. Orang yang yakin dan kita tahu yakin ini lahir dari ilmu. Itu tidak akan mungkin bisa tertipu antara hak dan batil Walaupun setan laknatullahi alaih selalu menggoda orang dengan cara menyamarkan antara hak dan batil. Pengalaman seorang ulama ahli ibadah namanya Ahmad bin Nizar Al-Qairawani. Dia itu setiap malam selalu ke masjid dan tahajud di masjid. Sendiri saja. Suatu salat ketika dia sedang sholat di masjid dan beres malam hari, maka tiba-tiba keluar cahaya dari dinding masjid. Ini bukan kisah fiktif, ini bukan sinetron. Ini bukan dongeng ngabobodok budak cengeng. Real nyata diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Muncul cahaya dari dinding Kemudian si cahaya ini berkata, Ana Rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Begitu melihat ada cahaya yang muncul dari dinding masjid, bisa ngomong, Aku Rabbuk, aku adalah Tuhanmu, fabasoqa fi Lalu dia meludah ke arah si cahaya itu sambil mengatakan idhab ya mal'un Pergi wahai kamu orang terlaknat yang terlaknat. Maka tiba-tiba padamlah cahaya itu. Fahadha syaitanun aradu ayyudillah walamma kana rasikhul iman thabitul yaqin lam yaltafit ilaih wa innamazdada imanan ma imanihi itu pada hakikatnya syaitan dia mau menyesatkannya dengan cara sudah aku terima semua ibadahmu Sudah aku uh, kabulkan semua keinginanmu Sekarang kamu aku bebaskan dari kewajiban sholat Sholat-sholatmu itu sudah membayar seluruh usia sisa hidupmu Udah nggak perlu lagi sholat Tidak tertipu dengan hal itu Langsung diludahi Langsung diusir idhab ya ma'un Pergi kamu hai terlanat. Fa innaka syaitan. Sebenarnya kamu itu setan. Dia tidak tertipu dengan tipu daya setan karena keyakinannya yang kuat yang dasarkan pada ilmu dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka kejadian itu hanya menambah keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tarikhnya menukil sebuah riwayat dari Abdurrahman bin Hissan. Ada seorang uh, apa namanya abid yang zindiq. Ayahnya sama, anaknya juga sama. Ayahnya namanya Al Haris Al Kadzab dari Ahlud Dimash, penduduk Damaskus. Dia seorang sufi yang zindiq. Dia maula dari Ibnu Khallas. Dia memiliki uh, ayah di sebuah kota namanya Hulah. Hulah itu salah satu kota di Syam. Kemudian suatu saat iblis ini menipu dia, menggoda dia dengan menampakkan diri kepada dia wa kana rajulan muta'ambidan zahidan law labisa jubbatan min dhahab la ru'iyat alaihi zahadah wal ubadah Iblis datang menampakkan diri kepada dia. Dia ini seorang yang ahli ibadah, zuhud terhadap dunia, tapi memiliki keyakinan yang batil terhadap Allah Azza wa Jalla. Wihdatul wujud meyakini Allah manunggal dalam dirinya ya dan seterusnya. Wa kana idza akhadha bitahmid lam yasma'il sami'una mithla tamidihim Mithla tamhidihi wala ahsana min kalami. Dia ini kalau tahmid kalau mengatakan alhamdulillah orang-orang tidak pernah mendengar ucapan alhamdulillah sebagus dia. Kalau berbicara memukau. Nah, dia suatu saat bertemu dengan jelmaan iblis laknatullahi alaih. Kemudian dia khawatir jangan-jangan ini iblis, padahal benar iblis. Dia kemudian menulis surat kepada bapaknya. Kata dia, "Ya abda, anjil alayya, fa inni qad ra'aitu asya'an atakhawafu ay yakuna syaitan qad aradali. Wahai bapakku, tolong jawab segera. Aku melihat berbagai macam perkara-perkara yang ajaib. Aku khawatir itu setan yang menjelma menampakkan dirinya kepadaku. Maka fazada abuhu ghayyan ala ghayyihi. Bapaknya semakin menambah kesesatan dia. Dia menulis menjawab surat anaknya dia berkata ya bunayya aqbil ala ma umirta bih fa innallaha ta'ala yaqul hal unabbiukum ala man tanazzalu syaitan tanazzalu ala kulli afakin athim walasta bi afakin wala athim famdi lima umirta bih kata ayahnya wahai anakku lanjutkan apa yang Allah perintahkan kepadamu karena Allah berfirman, kata Allah, mau enggak aku kabarkan kepada kalian kepada siapa kepada siapa setan ini turun? Setan turun kepada setiap pendusta dan pendosa. Dan kamu bukanlah pendusta juga-juga bukan pen, pendosa. Maka lanjutkan amal-amal dan keyakinanmu selama ini. Dia Kemudian datang ke masjid dan bertemu dengan satu persatu orang dan menceritakan keajaiban yang pernah dia alami. Ketika orang-orang ridho, dia semakin gencar giat menceritakan pengalaman pribadinya. Tapi ketika orang itu tidak suka, dia sembunyikan. Dan dia merasa bangga dengan keajaiban yang dia alami. Nah, suatu saat dia ada suatu keajaiban karena ya'ti ila rukhamatin fil masjid kuruha biyadihi fasabbaha tasbih tashih, tasbihan balighan hatta yadi min dzalikal hadirun. Suatu saat dia datang ke masjid. Dia datang ke salah satu dinding masjid e, marmernya dia pukul dengan tangannya. Terdengar si marmer yang dia pukul itu bertasbih dengan tasbih yang keras Membuat orang-orang bergemuruh mendengarnya Itu kata orang sekarang mah sakti mandraguna Dianggap itu sebagai karomah para wali Dan dia bangga dengan itu, dia ceritakan Salah satu ciri khas mereka yang didatangi iblis dengan kejadian-kejadian itu, dia bangga dengan kejadian aneh itu dan diceritakan. Kadang menceritakannya sampai menangis. Untuk apa? Memancing agar orang itu berdecak kagum kepada dirinya, menganggap dirinya orang hebat, orang istimewa, lalu memujinya. Itu khas sufiah zindik seperti itu. Maka kata Imam Ibn Qayyim, aku mendengar berkata Syekh Abu Abbas Ibn Taymiyah berkata, "Kana yanquru ar rukham al-hamra allati eh, fil maqsuda fasabbaha wa kana zindiqa." Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, pernah ada orang yang datang ke dinding masjid ini memukulnya dan dinding ini bertasbih dengan tasbih yang terdengar padahal dia orang zindiq itu sandiwara setan menyesatkan dia menyesatkan orang-orang bodoh dengan keanehan tersebut. Nah, orang yang bodoh tidak bisa membedakan apakah ini dari Allah ataukah dari setan. Ketika ini dari setan dianggap ini dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah Al Harith Al Harith ini yang tadi diceritakan ini dia itu memberi makan kepada orang-orang dengan buah-buahan di musim dingin yang buah-buahan ini hanya tumbuh di musim panas dan sebaliknya memberi buah-buahan musim dingin di musim panas. Terbalik. Biasanya buah-buahan yang hanya tumbuh di musim panas seperti kurma gitu ya di musim dingin tidak ada. Kalau sekarang masih ada itu karena stok di apa? Disimpan. Stok waktu musim panas masih ada. Kalau dulu enggak. Nah, ada lagi yang hanya tumbuh di musim dingin. Ini terbalik. Di musim panas dia ngasih buah-buahan yang hanya tumbuh di musim dingin dan di musim dingin dia ngasih buah-buahan yang hanya tumbuh di musim panas. Dan itu keajaiban. Lalu dia berkata, "Ukhruju urikumul malaikah." Keluarlah kalian dari masjid ini. Aku akan perlihatkan kepada kalian para malaikat. Jadi orang ini mengklaim bisa melihat malaikat dan membuat orang-orang bisa juga melihat para malaikat. Fayakhruju bihi ila dairil murran, maka orang-orang pun keluar bersama dia ke satu daerah yang disebut dengan sebutan Murron. Murron ini satu e, dua mata air yang keluar dari disebut Jabal Aswad, Gunung Hitam. Nah, di sana ada dua mata air. Keluarlah mereka ke sana fayurihim rajulan ala khailin fayatbahu ala dhalika basharun kathirun fasha amruhu fil masjid wa kathura ashabuhu wa atba'uhu hatta in huwa radiya amran eh, hatta wasalal amru ilal qasim bin Khum bin Mukhay bin Muhaimirah maka tiba-tiba ada orang di atas seekor kuda keluar dari gunung hitam tersebut. Lalu diikuti oleh banyak orang. Orang-orang pun mengikuti, oh ini yang disebut dengan malaikat. Sebab keluarnya dari gunung, tiba-tiba saja. Ya. Lalu urusan atau berita ini pun menyebar di masjid-masjid. Orang kagum. Lalu banyak mengikuti dia dan banyak yang kemudian berguru kepada dia. Sampailah berita ini kepada seorang ulama. Ulama ini namanya Al-Qasim bin Mukhaimirah. Qal kata Imam Ibnu Qayyim fa'arada 'ala al-Qasim amrahu orang-orang menceritakan kesaktian Al-Harith ini kepada Qasim wa akhadha 'alaihi al-ahad lalu kata Qasim dia bersumpah in huwa radhiya amran qabilahu wa in kariha katama alai. Disebutkan kalau orang-orang itu ridha kepada ke, cerita dia senang maka dia dia akan senang menceritakan. Tapi kalau enggak dia menyembunyikannya. Berkatalah orang tersebut ini nabiyun Aku seorang nabi. Ini kata kata Haris tadi. Ketika dibawa ke Qasim, dia berkata, "Ini nabiun, aku seorang nabi." Sampai pada taraf itu. Karena dia bisa memperlihatkan apa yang hanya diperlihatkan oleh para nabi sebagai mukjizat. Ini nabiun, aku adalah seorang nabi. Faqala al-Qasim berkata Qasim kadzabta ya Allah ma anta bin nabi Dusta kamu wahai musuh Allah. Kamu bukanlah nabi. Walakinnaka ahadul kadzabin ad-dajjalin alladzina akhbar anhum Rasul sallallahu alaihi wasallam inna as-sa'ata la taqumu hatta yakhruja 30 dajjalun kadzabun kulluhum yaz'umu annahu an-nabi. Kata Qasim bohong kamu wahai musuh Allah, kamu bukan nabi. Kamu hanyalah salah satu dajjal pendusta yang mengaku-ngaku Nabi. Sebagaimana Nabi bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum keluarnya 30 dajjal-dajjal pendusta seluruhnya mengaku Nabi. Jadi Haris Al-Aswad ini eh, sebelum dia mengaku Nabi, dia adalah seorang sufi yang zindiq ahli ibadah, zuhud terhadap dunia tapi dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam sampai lahir beberapa kesaktian sampai berakhir dengan pengakuan dia sebagai nabi. Ya. Wa anta ahaduhum la ahdalak. Kamu salah seorang di antara mereka. Karena itulah orang yang berilmu seperti Al-Qasim tidak akan mungkin tertipu hanya karena orang itu menampakkan berbagai macam kesaktian dan keluar biasaan. Adapun para juhala yang di dalam hatinya hanya terdapat kebodohan, banyak bimbang, banyak ragu dan mudah terpengaruh oleh sesuatu yang kelihatan religius dan aneh asal orang itu kelihatan ahli ibadah diikuti walaupun ibadahnya itu tidak sesuai dengan aturan syariat dari Allah Azza wa Jalla. Walhasil keyakinan melahirkan basirah karena keyakinan lahir dari ilmu dan ilmulah yang bisa membedakan antara hak dengan batil. Inilah buah pertama dari al-yaqin yaitu cahaya di dalam hatinya. Cahaya inilah yang menyebabkan hatinya terterangi dan dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil tidak mungkin mudah tersesatkan oleh tipuan setan laknatullahi alaih. Imam ash syafii rahimahullahu taala menyatakan al-ilmu nurun yaj'aluhullahu yaj fi qalbil mu'min Ilmu itu cahaya yang Allah telah jadikan cahaya itu dalam hati seorang mukmin. Lalu beliau berkata, "Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda 'asi." Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada para ahli maksiat. Suatu saat Imam eh, Malik rahimahullah mengajar hadis, mengajar kitab Al-Muwatta. Murid-muridnya menulis di antara sekian banyak murid ada satu pemuda yang memperhatikan tapi tidak menulis. Tapi memperhatikan fokus. Selesai pelajaran ditanya, "Kenapa yang lain menulis kamu tidak?" Dia menjawab, "Semua yang Anda jelaskan sudah saya hafal." Hanya dengan mendengar. ini orang hanya dengan sekali menjelaskan hafal langsung ingat nggak nggak lupa lagi. Dia tidak percaya Imam Malik kalau ditanya. Coba terangkan lagi apa yang sudah saya jelaskan tadi. Hadis ini. Diterangkan hadis tersebut dengan para perawinya, dengan apa namanya e, biodata dari perawi yang tadi terangkan tanpa ada yang kelewat. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang kelewat. Kata orang Sunda, imut dan ini nggak ada terjemahan. Imut itu apa? Detil, rinci tanpa ada yang kelewat, semuanya kesapu. Ya. Maka berkata Imam Malik kepada orang itu, "Inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfi'hu bidulumatil ma'siyah." Sesungguhnya aku melihat Allah telah menjadikan cahaya di dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan. Dan orang itu pemuda itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Jadi yakin karena yakin itu lahir dari ilmu maka akan melahirkan basirah. Basirah inilah yang membuat dia tidak akan tertipu oleh penyamaran iblis yang menyamarkan antara hak dengan batil. Dia bisa membedakan antara hak dan batil. Inilah buah dari yang pertama dari keyakinan. Kedua, annahu sababun fil huda wal falah fid dunya wal akhirah. Keyakinan menjadi sebab turunnya hidayah dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Penjelasan ini nukil dari kitab Madaris Salikin susunan Imam Ibnu Qayyim. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Al-falah tahsilul matlub wan najatu minal marhub." Yang dimaksud al-falah, al-falah itu kebahagiaan adalah teraihnya apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang ditakuti. Itu al-falah yang hakiki. Kesuksesan adalah teraihnya apa yang diinginkan dan selamatnya dia dari perkara yang dia takuti. Apa yang paling diinginkan oleh manusia? Surga Allah. Apa yang yang paling ingin dihindarkan dan ditakuti oleh manusia neraka. Maka siapa orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan dibebaskan dari api neraka sungguh dia telah meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu Allah berfirman ketika menerangkan ciri-ciri orang bertakwa. Allah menyatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun Kata Allah orang takwa lah orang yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada engkau hai Muhammad yaitu kepada Quran dan eh, diturunkan kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau yaitu kitab-kitab sebelumnya beriman kepada Quran dan kitab sebelumnya wabil akhiratihum yuqinun dan kepada hari akhirat mereka yakin ada keyakinan salah satu ciri orang bertakwa yakin kepada hari akhirat lalu kata Allah gimana ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun merekalah orang yang sudah berada di atas petunjuk hidayah dari Rabb Allah Rabb mereka dan merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Jadi keyakinan kepada akhirat melahirkan hudan dan falah. Maka ada riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an secara marfu kalau marfu artinya Abu Bakar mendengar ini dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, hafalkan doa ini dan baca sesering mungkin. Baca dalam sujud, di dalam sholat, Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dalam sholat fardu kita susah untuk berdoa. Karena apa? Ya tergantung imam. Kalau imamnya sujudnya lama, kita bisa berdoa. Tapi rata rata imam sujudnya tidak tidak lama. Dan kalau toh kita jadi imam juga nggak bisa lama sujud sebab di belakang kita sebagai makmum ada apa? Ada orang yang mungkin banyak keperluan, yang sakit, yang lemah dan seterusnya. nggak bisa lama-lama. Paling memungkinkan doa-doa tersebut dibaca dalam salat apa? Sunnah. Kalau sunnah bebas sendirian, terutama di tengah malam atau sepertiga akhir malam. Salat apa? Salat tahajud. Nabi saw berdoa eh, bersabda, kata beliau, "Is'alullah al-afwa wal afiyah." Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah dua hal. Pertama al-afwa, kedua al-afiyah. Al-afwa itu maaf. Minta maaf, minta ampunan kepada Allah. Yang kedua al-afiyah. Al-afiyah itu apa? Kesehatan, baik fisik ataupun psikis. Jiwa ataupun raga. Karena seseorang tidaklah diberikan pemberian oleh Allah setelah keyakinan yang lebih baik daripada al-afiyah. Pemberian pertama yang terbaik adalah yakin, yang kedua adalah al-afiyah. Hadis tersebut sudah kita bahas sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Imam Ibn Qayyim ketika menerangkan hadis ini. Kenapa dua hal itu yang diminta? Kenapa yang diminta adalah al-afwa dan al-yaqin? eh, dan uh, al-afiyah. Beliau berkata, "La yatimu salahul 'abdi fid daraini illa bil yaqin wal 'afiyah." Fal yaqin yadfa'u anhu uqubatil akhirah wal 'afiyah tadfa'u anhu amradad dunya min qalbihi wa badanihi. Tidaklah sempurna kebahagiaan seorang hamba di dua negeri Negeri dunia dan negeri akhirat. Tidaklah sempurna kebahagiaan seorang, kesuksesan seorang dunia ataupun akhirat kecuali dengan yakin dan al-afiyah. Dua ini yang membuat orang sukses, orang bahagia dunia akhirat. Maka adapun keyakinan dia bisa menolak sanksi di akhirat. Karena keyakinan akan melahirkan sikap warak menjaga diri dari dosa dan maksiat. Dan afiah bisa menolak amrod di dunia. Amrod itu penyakit-penyakit lahir ataupun batin di dunia. Maka siapa orang yang sehat lahirnya dan badannya dia akan berbahagia di dunia dan siapa orang yang waktu di dunianya dipenuhi hatinya dengan keyakinan sehingga mendorong dia untuk beriman, beramal soleh dan menjaga diri dari dosa, dia akan terhindar dari kemadaratan dan penderitaan di akhirat. Ketika Syekhul Islam menjelaskan Al-Quran surah Al-Insan ayat yang keempat Allah berfirman di dalam ayat itu Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kata Allah sungguhnya al-abrar, al-abrar itu orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh mereka akan minum dari gelas kana juha kafura yang campuran air minumnya dicampur dengan kafur. Kafur ini memberi efek adem, dingin, sejuk kepada orang yang meminumnya. Dan ini akan dialami oleh siapa? Oleh orang-orang abror. Oleh orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh nanti di surga. Kenapa diberi campuran dari kafir? Berkata Syekhul Islam, Wa dhakara anna syarab al-abrar يمزج من شراب عباد المقربين عباده المقربين لأنهم مزجوا أعمالهم ويشربه المقربون صرفا خالصا كما أخلصوا أعمالهم وجعل سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوة ما يناسب برد اليقين وقوته لما حصل لقلوبهم wa wasala ilaihim fid wa wasala ilaihi fid dunya ma ma fi dzalika min muqabalatihi lil lisair Allah menyebut bahwa minuman abror dicampur dari minuman hamba-hamba Allah yang didekatkan yaitu kafur karena mereka dahulunya melakukan amal-amal seperti amal yang dilakukan oleh malaikat mukarrabin, yaitu apa ketaatan yaitu apa kepatuhan kepada Allah dan ketaatan serta kepatuhannya dengan kualitas yang maksimal yang bisa dilakukan oleh seorang manusia Kualitasnya tentu saja tidak sekualitas dengan para malaikat. Tapi kualitasnya maksimal bisa dilakukan oleh manusia, ya. Maka Allah memberi minum kepada mereka dengan minuman orang-orang yang didekatkan dengan Allah Azza wa Jalla secara murni sebagaimana mereka pun memurnikan niat dari amal-amal mereka. Adapun Allah menjadikan orang-orang tersebut minumannya dari kafur karena kafur ini memberi efek dua. Pertama tabrid, sejuk, dingin. Yang keduanya al-quwah. Itu memberi efek, memberikan kekuatan kepada badan orang-orang yang meminumnya. Kalau kita umpam membahas tentang makanan dan minuman di surga. Kita akan peroleh keterangan makanan dan minuman di surga tidak sekedar enak nikmat tapi juga memberi efek yang luar biasa baik kepada tubuh para ahli surga. Efeknya kepada fisik lebih ganteng kalau dia laki-laki, lebih cantik kalau dia wanita. Kemudian kualitas kesehatannya meningkat dan seterusnya lah. Itu efek dari buah dan minuman serta makanan di dalam surga. Maka disebutkan mayunasibu bibar diliyakin wa kuwati. Ini selaras dengan efek sejuknya keyakinan dan kekuat dan kuatnya keyakinan. Semakin ya, semakin kuat kadar keyakinan seseorang maka semakin bagus balasan yang Allah akan berikan kepada orang tersebut al jazaa'u min jinsil amal balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan fa innahum lamma salaku fid dunya mirqatal yaqin hatta wasaluh wa hasara lahum barduhu hasalalahum aidan bardu hadzal syarab minal kafur fil jannah. Ketika mereka orang-orang yang yakin di dunia menempuh kehidupan di dunia di atas dasar keyakinan sehingga melahirkan efek bagus dalam kehidupannya di dunia. Efek bagus dari keyakinan itu ini yang sedang kita bahas, ini yang kita sedang uh, lakukan ya. Dia akan tambah cinta kepada Allah, khauf, raja, mahabbah, apa, tawakal, ikhlas, inabah dan seterusnya. Itu dari segi batin, dari segi lahirnya akan melahirkan kemuliaan akhlak. Dari segi lahirnya akan melahirkan ibadah-ibadah yang berkualitas dan berkuantitas. Itu efek dari keyakinan maka mereka pun akan meraih efek dari keyakinan itu di akhirat. Makanya salah satu dari di antara balasan yang Allah berikan adalah diberikan minuman dari kafur di dalam surga. Inilah efek atau buah yang kedua dari keyakinan. Buah ketiga annahu yurithu yurithul qalba az-zuhd fid dunya wa al amal. Ini untuk para pemuda pas cocok. Keyakinan akan mewariskan sikap zuhud di dalam hati da, da, di dunia dan akan memperpendek angan-angan. Kita pernah bahas zuhud. Berbeda dengan wara. Kalau zuhud tarku ma la ya'ni. Kalau wara tarku ma yadhurruh. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Kalau wara meninggalkan apa yang madarat bagi dirinya. Dari definisi tadi, wara itu meninggalkan apa yang madarat bagi dirinya, kalau e, zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Mana yang lebih baik wara apa zuhud? Pikir dulu. Tong lurusuhan, jangan ojok ke susu. Jangan terburu-buru. Dari definisi tadi, wara adalah meninggalkan apa yang madarat bagi dirinya. Zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Mana yang lebih bagus, zuhud apa wara? Zuhud? Ada yang wara? Ada yang wara? Dua-duanya bagus, tapi ada yang lebih bagus. Coba kita lihat. Wara meninggalkan apa yang madarat bagi dirinya, yang madarat dia tinggalkan. Tapi yang tidak madarat walaupun tidak juga manfaat masih dilakukan ya. Tidak manfaat, tidak madarat ada? Ada banyak. Jadi orang yang waro hanya meninggalkan apa yang haram, apa yang makruh, tapi yang mubah tidak madarat tapi tidak manfaat masih dilakukan. Adapun yang zuhud jangankan yang madarat, yang mubah tapi tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya juga ditinggalkan. Yang dia lakukan hanya yang wajib, yang sunnah, yang wajib, yang sunnah kan gitu ya? Yang mubah enggak? Itu yang apa? Yang zuhud. Nah, zuhud ini lebih baik daripada wara. Setiap yang zuhud pasti wara. Tapi tidak setiap yang wara adalah zuhud. Zuhud bisa lahir dalam hati kita karena keyakinan. Terus penyakit kedua yang berbahaya bagi manusia adalah tulul amal. Panjang angan-angan mengangan-angankan sesuatu tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Mengharapkan Allah mengampuninya tapi tidak tobat mengharapkan surga dari Allah Azza wa Jalla tapi tidak iman dan tidak amal soleh dosa dan maksiat yang dia lakukan mengangan-angankan ampunan dan surga ngelamun menghayal apa-apa yang menyenangkan dirinya tapi tidak ada dalam realita itu tulul amal itu berbahaya nah yakin bisa memangkas itu kenapa demikian Orang yang yakin dia akan zuhud terhadap kehidupan dunia karena dia tahu dunia ini bukan tempat menetap yang permanen. Dia hanya lewat. Dunia ini hanya negeri ujian, negeri cobaan. Negeri tempat bercocok tanam dan bukan menikmati hasil dari cocok tanam tadi. Dunia ini adalah jalan para musafirin untuk menuju ke tempat tinggal yang permanen bagi dia. Selama di jalannya dia harus mengumpulkan banyak bekal untuk dinikmati di tempat tinggal permanen dia, yaitu di mana? Di akhirat. Oleh karena itu berkata Nabi saw. ketika beliau dan para sahabatnya sudah siap maju ke medan perang. Kata beliau, "Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Berdilah kamu. Kamu semua menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat namanya Umair bin Humam Al-Ansari seorang penduduk Madinah berkata, "Ya Rasulullah, jannatin arduha samawati wal apakah surga itu luasnya seluas langit dan bumi?" Dijawab, "Na'am, iya." Maka dia berkata, "Bakh, bakh." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahmiluka ala qaulika bakh bakh?" Apa yang mendorongmu untuk berkata bakh bakh? Kata dia, "La wallahi ya Rasulullah, inna rakh, inna raja'ata, inna raja'atan an akuna min ahli." Tidak ya Rasulullah. Kecuali itu ekspresi aku berharap aku akan termasuk salah satu penghuni surga. Apa kata Nabi SAW? Fa innaka min ahliya kamu memang akan menjadi penghuni surga. Nabi SAW memberi kabar gembira ini kepada Umair. Dan beliau begitu bukan sekadar basa-basi membesarkan hati orang itu semata-mata. Enggak, tapi berdasarkan wahyu. Nabi Alaihi Wasallam tidak pernah berbicara secara iseng. Apalagi dusta, ah biar semangat cek gede dibohongi, oh kamu memang pisurgan. Enggak, tapi betul-betul berdasarkan wahyu. Apa yang terjadi? Fa akhraja sa'atamarat min min qurbihi. Faja'ala ya'kulu minhunna. Thumma qala in ana hayyitu hatta akula tamarati hadhi innaha lahayatun tawilah. Qal farama bima kana ma'ahu min at-tamar. Thumma qatalahum hatta qutil. Lalu orang itu mengeluarkan kurma dari kantongnya. Dia makan beberapa biji dari kurma itu lalu berkata, "Seandainya aku makan kurma ini sampai habis, itu telah itu kehidupan yang terlalu lama bagiku. Terlama kehidupan kalau sampai memakan kurma ini sampai habis. Lalu dia lemparkan kurma sisanya, lalu dia melarikan kudanya ke medan perang bertempur sampai terbunuh. Itu orang yang memiliki keyakinan yang luar biasa Enggak lagi memiliki minat terhadap dunia Minatnya itu apa? Ke akhirat Maka kehidupan yang lama di dunia tidak dia inginkan Beberapa butir kurma yang masih banyak tersisa di kantongnya dia lempar Kalau saya makan kurma yang sampai habis itu terlalu lama ini Makanya dibuang lalu dia pergi ke medan perang lalu dia terbunuh. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari Anas. Berkata Bilal bin Sa'ad, "Ibadur Rahman, i'lamu annakum ta'maluna fi ayamin fi ayami qisar li ayami tiwal fi dari zawal li daril maqam wa daril huzn wa nasab wa, wa nasabin." lidari na'imin wa khuldin wa man lam ya'mal 'alal yaqin fala yata'ayyan kata Bilal bin Sa'ad wahai hamba-hamba Allah ketahuilah bahwa kalian beramal di hari-hari yang panjangnya amat sangat singkat untuk meraih kehidupan di hari yang amat sangat panjang kalian beramal di negeri yang pasti binasa untuk negeri yang pasti abadi. Kalian beramal di negeri yang penuh duka cita dan kelelahan untuk meraih kebahagiaan nikmat yang abadi di akhirat. Maka siapa orang yang tidak beramal di atas keyakinan maka dia tidak akan mungkin mampu melakukan amalan. Jadi hidup kita di dunia ini adalah hidup yang amat sangat ringkas, singkat, tapi amat sangat menentukan di negeri di mana kita hidup secara abadi. Saya sering jelaskan ya. Amat sangat singkatnya hidup kita di dunia. Berapa sih usia kita di dunia? Anggaplah dengan bonus keikhwan ini 100 tahun. Setelah kita hidup 100 tahun, kita mati, kita tidak selesai perjalanan kita sampai di sana kita masuk alam lain yang jauh lebih lama, alam kubur. Alam barzakh. Alam barzakh maknanya alam pemisah. Alam kubur disebut alam pemisah karena dia memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Berapa lama kita hidup di alam barzah sampai kiamat? Berapa lama? Wallahu alam, mungkin seribu tahun. Mungkin sepuluh ribu tahun. Mungkin seratus ribu tahun kita wallahu alam tidak tahu kapan kiamat terjadi. Hanya Allah yang tahu. Malaikat Jibril tidak tahu, Nabi SAW tidak tahu, malaikat yang lain, Nabi lain tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kapan kiamat terjadi? Yang jelas kehidupan kita di alam barzakh jauh lebih lama dibanding di dunia. Di dunia cuma 100 tahun. Di alam barzakh katakanlah 10.000 tahun saja itu sudah amat sangat luar biasa lamanya ya. Andai di dunia yang 100 tahun ini bekal kita nggak cukup untuk hidup di alam barzakh selama ribuan tahun di alam barzah kita menderita memperoleh azab kubur wal iazubillah Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Semoga Allah menganugerahkan kita nikmat kubur di alam kubur kelak. Kalau menderita, uh, lamanya luar biasa. Dan kedahsyatan azab kubur, aduh nggak ada bandingannya dengan di dunia, ya. Waktu Nabi Alaihi Wasallam bermimpi dan mimpi beliau wahyu beliau bertemu dengan seseorang yang sedang duduk. Di sampingnya ada orang yang berdiri sambil memegang paku besi yang tajam dan panjang. Tiba-tiba itu paku besi ditusukkan ke rahang orang yang duduk, beres sampai tembus ke tengkuk. Kebayang sakitnya ya? Cabut lagi. Menjerit ya pasti menjerit. Ditusukannya sakit, dicabutnya sakit, pindah ke kiri, tusuk lagi, menjerit lagi, cabut lagi, pindah ke kanan, terus begitu. Di akhir hadis itu dikatakan itu adalah azab bagi para pendusta di dunia. Itu akan teralami sampai hari kiamat. Menunjukkan itu di alam kubur. Itu dustanya. Kayak kayak begitu, apalagi dosa-dosa yang lebih besar daripada hal itu, ya. Nah, kalau menderita di alam kubur dalam jangka waktu yang lama, bisa kita bayangkan. Penyesalan kita selama hidup di dunia yang singkat itu, aduh kenapa diisi dengan amalan yang menyebabkan kita sengsara di alam ah, barzah nanti, di alam kubur nanti. Terus sampai kiamat, jegur alam jagat raya hancur, kiamat terjadi. Seluruh makhluk mati. Apakah perjalanan hidup kita selesai? Enggak kita dibangkitkan lagi mengalami hisab ditimbang dibagi e, catatan amal menyeberang sirat sampai berakhir di surga atau di neraka sampai di surga dan neraka itu terminal akhir dari kehidupan kita selama-lamanya nggak akan ada ujungnya yang di surga terus begitu di surga dengan kebahagiaannya yang neraka begitu terus neraka dengan penderitaannya dan itulah negeri yang hakiki bagi kita. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak ada akhirnya. Sampai kapan nggak ada akhirnya? Bayangkan, di akhirat nggak ada akhirnya, di alam kubur ribuan tahun, di dunia maksimal cuma 100 tahun bahkan banyak yang sebelum itu juga mati ya. Jadi dibandingkan kehidupan setelahnya, kehidupan dunia ini amat apa? Singkat. Makanya Bilal bin Sa'ad menyatakan, "Innakum ta'maluna fi ayyami qisar li ayyami tiwa." Kalian ini beramal di hari-hari yang ringkas untuk hari-hari yang amat panjang, dalam kubur dan di akhirat nanti. Kalian beramal di negeri yang pasti binasa, pasti hancur, pasti fana menuju atau untuk kehidupan yang pasti abadi. Kalian beramal di negeri yang penuh penderitaan, penuh kanyeri, kaperi, penuh kelelahan, penuh intrik, tipuan dan seterusnya untuk kehidupan di negeri yang penuh kenikmatan dan abadi. Makanya amat sangat sayang apabila kehidupan yang ringkas ini disia-siakan tanpa memberikan manfaat untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Hanya sekedar ah menjalani kehidupannya apa adanya ya, waktu santai digunakan untuk santai untuk bersenang-senang waktu sibuk juga di tengah kesibukan masih mencuri-curi waktu untuk bisa berleha-leha, bersenang-senang. Waktu ibadah masih di tengah-tengah ibadah, bagian dunia kita dibawa-bawa. Ada nggak orang yang di dalam sholat masih mikir dunia? Ada? Bukan ada rata-rata semua orang begitu ya. Dunia selalu dibawa kemanapun hatta kepada amalan akhirat di dalam sholat dunia diingat sampai lupa sudah berapa rokaat sampai lupa ketika sujud membaca subhanallah rabbiyal azim ketika rukum membaca subhanallah rabbiyal ala sampai lupa pas rokaat kedua setelah al-fatihah itu baca surat apa tadi apakah mengulang apa tidak tadi rokaat pertama baca surat apa lupa eh ternyata diulang di rokaat kedua ada yang begitu bukan ada banyak di sini ada yang kayak begitu? Semua. <laughs> Ngakulah. Gentle. Maka berkata Bilal bin Sa'ad, "Ka'anna qaumun la yaqilun wa ka'anna qaumun la yuqin." Seolah-olah orang itu enggak mikir, seolah orang-orang itu enggak yakin. Para kita yakin ada alam kubur kan? Yakin ada alam akhirat kan? Yakin di dunia ini, dunia ini pasti kita akan mati dan akan meninggalkan kan? Tapi itu keyakinan yang dalam hati. Tapi bahasa tubuhnya, amal-amalnya, sikapnya tidak mencerminkan orang yang akan yakin mati. Seolah-olah dia yakin hidup selamanya. Sehingga yang dicari adalah kebahagiaan dunia. nggak mikir bagaimana agar bahagia di akhirat. Orang seringnya mentargetkan agar bisa hidup enak di dunia. Dia tidak pernah mikir agar hidup enak setelah meninggalkan dunia ini. Seperti itulah ya. Inilah buah yang keberapa? Yang ketiga yaitu melahirkan zuhud dan ee, eh, pendeknya angan-angan. Sore ini cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan pada poin-poin yang berikutnya di hari Kamis yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala Silakan kalau mau bertanya. Pertanyaan pertama Apakah anak yang belum balik meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang sudah balik Gak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat Termasuk para nabi Tapi masuk dulu ke alam kubur Di alam kubur manusia terbagi kepada lima golongan di lima tempat yang berbeda. Pertama golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memberi di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan, terbang ke sana kemari. Ketiga orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan oleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir yang kelima orang-orang kafir. Mereka juga akan oleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar, ya. Nah Bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Di langit tertentu beliau ah, dalam hadis yang tadi itu. Hadis tentang adab kubur. Setelah melewati beberapa orang yang mengerikan lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek orang tua mengasuh anak-anak kecil, rindang enak menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah awladul muslimin, anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik ya. Jadi tidak langsung ke surga. Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir. Cuma sekali gitu sujudnya. Kita juga nggak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi nggak berani menegur. Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi seusai imam salam dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan nanya ke yang lain betul nggak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah ya. Dia pede padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain. Kalau semuanya menyatakan iya imam baru sekali sujud maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam setelah itu melakukan sujud sahwi dua kali dan salam lagi sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa ada penambahan gerakan jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan sujud sahwinya lakukan setelah salam kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan contohnya kelewat tahiyat awal ya kelewat karena lupa itu ada penambahan gerakan atau pengurangan pengurangan kurang maka sujud dilakukan sebelum salam jadi kalau orang umpamanya baru dua rakaat salam padahal harusnya empat rakaat atau tiga rakaat ditegur imam baru dua rakaat nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang sampai tahiyat akhir salam setelah itu sujud sahwi dua kali lalu salam lagi kenapa setelah salam karena penambahan gerakan itu yang harus dilakukan ya jangan egois ah biarkan aja yang salah imam saya mah sendirian benar jangan Bagaimana cara menghilangkan pikiran-pikiran kotor Hasut setan untuk melakukan perbuatan maksiat selain beristighfar Karena hasut itu selalu datang Iya Pertama ta'awud Bukan istighfar Karena kalau kita merasa diganggu setan bukan istighfar tapi apa? Ta'awudz ya. Wa imman yanzaghannaka minasyaitani minasyaitani nazgun fasta'in billah. Kalau kamu dikenai oleh salah satu godaan setan maka ta'awudlah kamu kepada bukan astagfirullah. Rata-rata kan astagfirullah, gitu kan? Salah. Ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita marah, ta'awud, jangan istighfar. Dan ketika kita melihat orang lain marah, suruh ta'awud bukan suruh istighfar. Eh istighfar istighfar kan rata-rata begitu ya. Salah, harusnya suruh apa? Ta'awud. Atau ada lagi yang lebih parah, eling, eling, eling. Keliru, ta'awud. Karena itu godaan setan dengan ta'awud maka si setan akan lari, ya. tawud bukan istighfar Kemudian palingkan pikiran yang buruk tersebut Pikirkan hal-hal yang baik. Terus kalau saat itu kita menyendiri, cari kawan yang baik. Jangan cari kawan yang buruk. Cari kawan yang buruk malah tambah kedorong untuk melakukan maksiat. Barusan saya ada apa namanya keinginan untuk berbuat maksiat cepat aja saya ta'awud astagfirullahaladzim. lalu lari ke kamu Eh kawannya ini buruk. Emang pikiran buruknya apa? Maksiat apa? Eh itu enggak maksiat. Boleh saja lah. Sekali-kali memupung muda yuk bareng-bareng. Eh itu setan bungklekan. <laughs> setan yang berwujud ya. Anas sudah berusaha mencari ilmu agama secara sungguh-sungguh, kajian ke kajian. Akan tapi ilmu yang saya dapat begitu sedikit. Masuk majelis susah paham atau ingat Apalagi sudah tahu tentang ilmu gampang lupa Apakah anak ini banyak berbuat maksiat? Perasaan anak sudah menjauhi maksiat Sudah melakukannya sekuat tenaga Solusinya gimana? Karena anak takut ketika pemahaman agama dangkal Pengamalannya pun gak benar Iya bagus kalau mau belajar agama nggak bisa cukup dari kajian ke kajian. Harus pesantren, harus sekolah di sekolah yang mempelajari mendalami Islam dan tafaruk, tafaruk itu fokus di sana, mondok, nggak pulang pergi. Kalau pulang pergi begitu keluar ya sudah terkontaminasi lagi dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita alami di luar. Tapi kalau di pondok, di sekolah, di sana pulang sekolah masih ada kajian, masih ada bimbingan, masih ada taujihat dari ustadz-ustadz setempat, lebih terkondisi. Baru itu bisa kita menghafalkan Al-Qur'an itu sampai 10 20 tahun kalau tidak takhasus nggak akan bisa hafal. Tapi begitu masuk pondok tahfidzul Quran setahun hafal. Kadang-kadang nggak sampai setahun, ya. Hanya beberapa bulan sudah hafal karena fokus. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu agama. Kalau dari kajian ke kajian tidak akan memuaskan kita. Pertama materinya mungkin terlalu umum, yang kedua kalau toh tidak umum juga seperti yang kita lakukan kan membahas kitab. Dari awal sampai akhir tamat ini ganti dengan kitab yang lain. Tapi kan seminggu sekali. Besok ada lagi materinya lain lagi, ya. Terus kitanya juga cuma waktunya dua jam teori nama dikurangi telat. Rata-rata yang telat yang datang mustaminya. Dikurangi dengan ngelamun, ngantuk, ya dan seterusnya. Nah, semakin sedikit lagi yang kita dapat. Jadi kalau mau faham tentang agama, sekolah yang benar. Di sebuah sekolah yang khusus mendalami agama, baik pesantren ataupun sekolah-sekolah resmi. Ya. Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada Togut? Togut ini maknanya banyak. Tergantung konteks. Tagut maknanya bisa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Firaun itu tagut, Raja Namrud itu tagut karena mereka disembah dan ridha menyuruh orang untuk menyembah dirinya, ya. Itu makna pertama. Kedua, tagut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun itu togut juga ketiga Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan togut adalah setan setan disebut togut togut salah satu maknanya adalah setan ya termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga togut dan seterusnya nah kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada Togut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya. Dia tergoda setan. Dia taat kepada setan. Laknatullahi alaih. Saat itu ya. Tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada Togut tadi. Terakhir ya. Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti kooperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib nggak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, okay, nggak apa-apa, ikut ya operasi tersebut salah satu eh, yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya ada yang pinjam ada bunga kan gitu ya nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan dibagikan ke seluruh anggota kan gitu ya dan di sana ada rincian keuntungan dari jual beli barang sekian keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian. Sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram. Dan tidak 100% halal. Kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, nggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada nggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam ada? Mungkin ada. Kalau ada enggak kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah, nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal keuntungan dari bunga ah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian sekian persen apa 20 persen maka 20 persen dari keuntungan yang kita ambil keluarkan sebagai uang bunga salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga ya bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan ganggang -gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal. Ya, sudah sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali besok di tempat ini membahas kitab tauhid. Subhanakallahum bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikal rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi